idza dzakaraha aw yakuna musafiran بين baina as شاء in syaa'a Kata musannif rahimahullah ketahuilah bahwa salat yang fardu salat yang wajib adalah lima waktu lima salat tidak ada penambahan padanya dan tidak pula dikurangi pada waktu-waktunya. Di dalam safar dua rakaat kecuali salat maghrib. Faman qala akthar min khamsin siapa yang berkata bahwa salat wajib lebih dari lima faqad ibtada'a berarti dia telah mengada-adakan kebid'ahan. Waman qala aqal min khamsin dan siapa yang berkata kurang dari lima juga faqad ibtada' la Allahu syai'an minha illa liwaqtiha tidak Allah terima sedikit pun dari ibadah salat kecuali pada waktu-waktunya illa an yakuna nisyanan kecuali kalau memang lupa fa innahu ma'dzurun maka dia mendapatkan udur yati biha idza dzakaraha dia kerjakan ketika dia ingat. Kalau seorang yang lupa, maka dia kerjakan kapan pun dia ingat. Walaupun sudah lewat satu hari. Au yakuna musafiran atau dalam keadaan musafir. Fayajma' baina salataini insya'a. Maka dia boleh menjamak dua salat jika dia mau. Maghrib dengan isya dan duhur dengan asar. Kalimat illa atau au ayyakuna musafiran kecuali lupa atau kecuali musafir. Maksudnya bicara waktu. Tidak diterima salat kecuali pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu atas orang beriman menjadi kewajiban yang ada waktunya. Maka salat duhur sebelum duhur nggak sah. Salat maghrib jam 5 sore tidak sah ila akhirih. Kecuali kalau dia lupa, maka salat pun. Ketika dia ingat, salat. Yang kedua, kecuali musafir. Tetapi itu pun masih terbatas kalau waktu duhur bagi musafir sebelumnya tetap tidak boleh. Tetapi masih sampai asar, sampai setelah asar, sampai hampir maghrib masih waktu sholat duhur dan asar sekaligus. Berarti ada perbedaan tetapi ada batasan. Oleh Syekh Salih fauzan hafizahullah ta'ala Sya'nus salawatil khamsi sya'nun azimun. Urusan salat wajib adalah urusan besar. Wahia ruknu min arkanil Islam. Ini adalah rukun yang kedua, pondasi dari ajaran Islam yang kedua. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat wa man tarakaha jahidan liwujubiha كافر. kafir siapa yang meninggalkan dengan menentang kewajibannya maka dia kafir bi ijma'il muslimin kafir dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin wa man tarakaha takasulan dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas ma'tirafihi bersama pengakuannya kalau itu wajib ma'tirafihi biwujubiha fa innahu kafir maka dia juga kafir ala sahih menurut pendapat yang lebih sahih berarti barakallahu fikum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam keadaan menentang hukumnya kafir Barang siapa yang meninggalkan salat karena malas dan mengakui kewajibannya juga kafir. Loh, kalau gitu apa bedanya? Kenapa harus dibedakan? Kalau begini kafir, kalau begitu juga kafir. Perbedaannya pada ijma dan ala sahih. Perhatikan, yang pertama bi ijma'il muslimin. Kalau meninggalkan salat dengan menentang hukumnya maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh para ulama. Tetapi kalau meninggalkan salat dalam keadaan malas, tetapi masih mengakui kalau itu wajib, menurut pendapat yang lebih sahih, dia kafir. Karena ada dua pendapat di sana. Ada yang berkata kalau takasulan tidak kafir, Walaupun dosa besar yang sangat besar, tetapi tidak kafir karena masih ada pengakuan iman di hatinya bahwa kewajiban sholat. Katanya. Ikhwan Ibn A'azabullah tetapi Syekh al Fauzan Hafizullah menyatakan bahwa walaupun takasulan ma'atirafihi biwujubiha walaupun dengan pengakuan tentang wajibnya maka dia tetap kafir menurut pendapat yang lebih sahih min qaulayil ulama dari dua pendapat ulama. Apa dalilnya? Kalau yang takasulan juga kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ah, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus salah. Rawahu Muslim. Antara seorang hamba dengan meninggalkan salat eh, antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Antara seorang hamba dengan kekafiran itu jaraknya hanya meninggalkan salat. Rawahu Muslim. Yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Al-ahd perjanjian atau persaksian pembedaan antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Tidak disebutkan meninggalkan karena takasulan atau karena juhudan. Kalau juhudan barakallahu fikum bukan hanya salat semua syariat Islam kalau ditinggalkan dengan jahidan hukmahu dengan menentang hukumnya maka dia kafir. muslimin rahimani wa Bahkan perkara yang tidak wajib kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau jahidan menentang, saya menentang hukum ini, saya tidak sependapat dengan hadis ini, saya tidak percaya dengan Nabi, saya tidak mau terima dari Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Enggak usah dibahas kalau itu. Ijma' Tapi hadis ini menyatakan paman taroka tentang sholat. Antara kami dengan mereka, pembedaannya, perbedaannya adalah salah. Paman taroka faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya kata Nabi, maka dia kafir. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Hadza wadihun." Hadis ini sangat jelas. Walam yakul man tarakaha jahidan liwujubiha. Nabi tidak berkata siapa yang meninggalkannya dengan juhudan, dengan penentangan, maka dia kafir, tidak. Bal ammama bahkan beliau alaihi salatu wassalam ammam menyebutkannya secara umum Siapa yang meninggalkannya? Karena apapun. Makanya hati-hati. Dalam masalah salat. Sya'nuha azim. Perkaranya besar. Fi adillatin kathiratin laysa hadha mawdi istiqsa'iha. Dan yang seperti ini banyak dalil-dalilnya. Banyak hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya. Tetapi bukan di sini pembahasan untuk merincikannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang ditanya apa hukumnya meninggalkan salat, dia katakan fihi ikhtilaf. Ada perselisihan di kalangan ulama. Itu saja sudah menurunkan urusan salat. Oh masih ada ikhtilaf kok. Apalagi kemudian meninggalkan Apalagi kemudian berkata siapa yang meninggalkannya kalau tetap yakin tidak kafir. Lebih berani lagi. Oh saya yakin tapi saya nggak mau sholat. Oh, kurang ajar sekali. Kekurangan ajaranmu itu cukup sebagai kekafiran. Kekurangan ajaranmu itu cukup sebagai kekafiran. Ya saya tahu itu wajib tapi saya nggak mau. Itu namanya juhud. Walaupun lisannya berkata saya terima itu wajib. Tapi saya malas mengerjakan. Takah sulan? Katanya nggak kafir kalau takasulan. Astagfirullah. Astagfirullah. Lebih bodoh lagi dai-nya. Ustadznya. Yang ditanya oleh seseorang, apa hukumnya meninggalkan sholat? Saya tinggalkan sholat. Bagaimana hukumnya saya? Kafir gak saya? Kalau begini tidak kafir, kalau begini kafir. Ah, ya saya masih keyakinan kalau itu aja berarti engkau tidak kafir. Ini dai yang dungu. Mengapa dungu? Tidak hikmah sama sekali. Kalau saja dia berpendapat seperti itu, tetap dia harus menjawab fi maudhi'ihi. Harus dia menjawab sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya dia nyata-nyata saya tidak sholat, harus ditakhfif. Harus ditakut-takuti dia dengan dalil-dalil. Hati-hati kamu. Rasulullah menyatakan siapa meninggalkannya maka dia kafir. Biar dia segera sholat. Jangan dikatakan masih ada ikhtilaf. Kalau kamu masih yakin kamu tidak kafir, ya dia tidak sholat sholat. Ya, itu dai yang dungu nggak punya hikmah. Ikhwanifidina Seharusnya seorang yang hakim, seorang dai yang bijak, dia akan menjawab sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya orang yang dalam keadaan sengaja-sengaja meninggalkan sholat yang disampaikan harusnya ancaman, ancaman, ancaman, ancaman. Semua dalil-dalil yang mengancam, yang menakut-nakuti agar dia segera sholat. Kalau yang datang adalah menyedihkan, menceritakan yang sudah wafat bapaknya, Waktu itu bodoh sekali dia masih nggak ngerti agama. Kadang sholat, kadang enggak. Apakah dia kafir? Silahkan. Kamu katakan dengan pendapatmu tadi. Kalau begini, maka dia kafir. Kalau begini, maka dia tidak kafir. Doakan saja. Allah gfir lahu warhamhu wa'afihi wa Itu namanya hikmah. Fi kulli maqamin maqal. Itu pepatahnya. Di setiap maqam ada makal. Sebagaimana sahabat yang ditanya tentang hukum membunuh. Datang seorang, apa hukumnya membunuh? Haram membunuh seorang mukmin haram bahkan Allah berfirman man qatala mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia dalam keadaan tempatnya dalam neraka jahannam jazauhu jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya Dilaknat oleh Allah. Datang lagi orang lain, apa hukumnya membunuh? Membunuh itu bukan syirik. Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah berfirman, Allah bisa mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Maka murid-muridnya heran. Ya Syekh, ya Aba Fulan, Engkau menjawab yang tadi keras sekali. Tapi kenapa menjawab yang ini? Dia bukan syirik masih bisa diampuni. Beliau menjawab, ini hikmah namanya. Yang pertama tadi bertanya dalam keadaan sedang emosi ingin membunuh saudaranya sesama muslim. Maka aku tahan dengan dalil-dalil tentang mengerikannya ancaman yang ada dalam Quran terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Ataupun yang kedua, berbicara apa yang telah terjadi pada bapaknya yang telah mati. Apakah dia kekal dalam neraka? Karena ancamannya kekal dalam neraka, dia ketakutan. Maka dia jawab dengan dalil maduna syirik, apa yang bukan syirik bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni yang selain itu kalau Allah kehendaki maka anak tadi berharap kembali bapaknya diampuni. Itu hikmah. Menjawab melihat keadaan orangnya. Dan apa yang menjadi wayah, menjadi tujuan utama. Agar dia berhenti atau agar dia mengerjakan. Kalau dikasih pintu yang terbuka lebar, tidak kafir. Yang penting kamu yakin Oh saya yakin, selesai. Seperti murjiah, yang penting yakin, tidak perlu amalan. Keyakinan itu harus dibuktikan dalam bentuk amal. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Wa salawat istaqarrat ala khamsi salawat. Dan salat-salat itu sudah ditetapkan lima salat fil yaumi wal lailah dalam sehari semalam. Berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu, "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat kalau mereka sudah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'alimhum, maka ajari mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawat. Disebut lima salat. Sebagaimana hadis seorang badu yang datang kepada Nabi, apa yang diwajibkan atasku dari salat? Allah khamsa salawat. Illa anta tatawwa kecuali kalau engkau akan tatawu menambah dengan yang sunnah-sunnah. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Dijawab, semua Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Illa anta tatawwa. Kecuali kalau engkau mau sukarela. Sampai akhir. Badui tadi berkata, Demi Allah, aku nggak akan nambah dari yang lima, nggak akan nambah puasa dari yang Ramadan. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini orang munafik. La, kata Nabi, tidak. Aflah in sadaq. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aflah in sadaq. Dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen dengan lima salat dan konsekuen dengan puasa Ramadan. Ini ikhwani ibn a'azakumullah dan masih banyak dalil-dalilnya barakallahu fikum sehingga menjadi kaidah dan menjadi aslun min usuli ahli sunnah. Sehingga jangan dikira yang namanya usul ahli sunnah hanya masalah akidah. Katanya syarh sunnah itu bicara akidah. Kok bicara sholat? Ikhwani fiddina azakumullah. Yang namanya usul adalah pondasi. Maka sholat adalah pondasi agama. Siapa yang berbicara tentang pondasi mesti akan berbicara wajibnya salat. Tapi pembacaan atau pembahasan, rincian. Salat baru dibahas dalam fikih. Tetapi kewajiban lima waktu sholat adalah suatu akidah yang harus dipegang oleh kaum muslimin atau perkara aslun min usuli ahli sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip agama, prinsip ahli sunnah wal jamaah. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته ليلة المعراج telah diwajibkan atas Nabi wassalam dan atas umatnya pada malam dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke langit. fokus samawati di atas langit-langitnya yang ketujuh. Mimma yadullu ala ahammiyatiha. Ini menunjukkan tentang pentingnya salat. Turun kewajiban-kewajiban war rasul fil ardi. Ayatnya yang turun dibacakan oleh Jibril. Tetapi sholat Nabi yang diantar diajak oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah langsung yang mewajibkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Awal khamsun. Yang pertama diwajibkan adalah 50 salat sehari semalam. Thumma inna Nabi sallallahu raja' rabbahu. Raja' rabbahu Kemudian Nabi pun meminta keringanan dari Rabbnya. Dan itu pun setelah dinasehati oleh Musa, Nabi Musa alaihi salam, umatmu nggak akan sanggup. Kalau Nabi siap. Rasulullah SAW tidak pernah menawar kalau diperintah. Terima. Samina wa ta'ala. Tetapi ketika Musa mengingatkan umatmu belum tentu sanggup. Maka rahmat Kasih sayang Rasulullah SAW pada umatnya. Pendorong beliau untuk kembali kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir umatku nggak akan sanggup. Maka diturunkan oleh Allah, diturunkan, diturunkan sampai lima waktu salat sehari semalam. Dan itu nilainya lima puluh, Tetap lima 50. Yani ja'alaha Allah khamsan fil amal wa hiya khamsuna fil mizan. Allah jadikan lima dalam pengamalannya, tetapi Allah jadikan tetap lima puluh dalam timbangan. Masya Allah. Allah arhamur rahimin. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Liannal hasanata bi'ashri amthaliha. Karena kebaikan itu akan didapat dengan sepuluh kali lipatnya. As-salatul wahida an ashri salawat. Satu salawat nilainya sepuluh salawat. Fahiyya bil mudha'afah maka dia dilipatkan menjadi khamsuna salah menjadi lima puluh kali salat wa amma bil amal fahiyya khamsu salawat adapun dalam pengamalan lima waktu salawat salat duhur, salat asar salat maghrib salat isya dan salat fajar atau dimulai dari salat asar salat maghrib salat isya salat fajar dan salat duhur atau dimulai dari salat fajar Nah, sama saja. Yang jelas turunnya malaikat di dua waktu tersebut, fajar dan asr. Pergantian shift malaikat siang dengan malaikat malam. Oleh karena itu di waktu fajar disaksikan oleh dua golongan malaikat. Malaikat siang masih ada, um, sudah datang. Malaikat malam masih ada dan ikut dalam salat berjamaah maka dikatakan Quran al-Fajr kana masyhuda. Bacaan di fajar itu masyhud, disaksikan. Mungkin ada yang bertanya, di waktu-waktu lain juga disaksikan. Kenapa fajar saja disaksikan? Karena fajar disaksikan oleh dua golongan malaikat. Inna Quran al-Fajr kana masyhuda. Faman qala inna salawat akthar min khamsin fahuwa mubtadi' siapa yang berkata bahwa salat wajib lebih dari lima maka dia mubtadi'un ahli bid'ah bagaimana dengan Abu Hanifah yang menyatakan salat witir wajib itu hanya istilah dari beliau karena beliau membedakan salat fardu dengan salat wajib jadi ketika bicara salat fardu, beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu tetap mengatakan lima waktu salat yang fardu. Adapun witir wajib. Apa bedanya? Untuk menekankan, menegaskan tentang witir karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. La hadaran la safaran. Tidak ketika mukim, tidak pula ketika safar, witir nggak pernah ditinggalkan. Sehingga yudani bihil wujub mendekati kewajiban. Akhirnya beliau membuat istilah, kalau yang ini fardu, kalau yang ini wajib. Artinya semestinya dikerjakan. Kalau yang ini berkait dengan kekafiran, mantarakah faqad kafar. Tapi kalau witir tidak. Adapun mereka yang menganggap ada salat wajib, salat fardu yang sama dengan salat lima waktu, maka dia mubtadi'un dhal. Ahli bid'ah yang sesat. Lianahu zada fid din. Karena dia berarti menambah satu tambahan ajaran agama. Ma minhu. Apa yang bukan daripadanya. Padahal Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Siapa yang beramal dengan satu amalan yang gak ada perintah kami maka dia tertolak. Atau bahkan Nabi menyatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, berarti urusan agama, apa yang bukan daripadanya, maka dia akan tertolak. Tidak diterima. Layak balullah. Qala wa man qala innaha anqas min khams. Kebalikannya barang siapa yang menganggap kurang dari lima. Seperti Syiah Rafidah yang menyatakan dalam Al-Quran hanya disebutkan dengan guduan wa asyia di pagi dan sore kerjakanlah sholat di pagi dan sore maka cukup dua waktu saja ada yang lain dari mereka juga berselisih sedikit bukan pagi dan sore pagi dan sore dan tengah malam tiga waktu karena disebutkan wuduan wa asyiha wa asyiya dan zulafan minal lail. Tengah malam. Dan rokaatnya Wassalamualaikum ya. Salat malamnya 100 rokaat. Karena mereka susah menghitungnya, mereka mengumpulkan 100 kerikil di kanannya. Setiap satu rokaat dia pindahkan kerikilnya ke kirinya. Sampai kerikil itu habis, berarti dia salat sudah 100 rokaat. Dan ada beberapa orang yang pernah bersama mereka dengan guntingan-guntingan kertas seratus lembar atau seratus guntingan kertas. Setiap satu rakaat dia pindahkan alhamdulillah dia dapat hidayah, mempelajari sunnah dan dia tinggalkan mereka, dia kembali kepada sunnah. Dia ceritakan apa yang dia lakukan bersama mereka. Ini khonifidina fid azakumullah juga mubtadi'. Siapa menganggap lebih dari lima, mubtadi'. Siapa yang menganggap kurang dari lima, juga mubtadi'. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran berbagai macam ayat. Yang kalau dikumpulkan ada lima. Kadang disebut pagi hari, salat fajar. Kadang disebut sore hari, yaitu salat asar, salat maghrib. Kadang disebut minal laili, berarti salat isya, Kadang disebut finnahar di siang hari, berarti sholat tuhur ila akhir. Tetapi mereka mengambil yang ini tidak mengambil yang itu, mengambil ayat yang itu tidak mengambil yang ini. Fadalla wabtada. Akhirnya dia sesat dan mengadakan kebid'ahan. Kama taquluhu ta'ifatun minal mubtadi'ah wa dalal innaha thalathah sebagaimana diucapkan oleh sekelompok ahlul bid'ah, ahli balal bahwa salat wajib itu cuma tiga pagi, sore, dan tengah malam. As-salawatu bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin khamsa salawat. Maka kita tegaskan lagi bahwa salat yang wajib di dalam Quran, di dalam sunnah, di dalam ijma' kesepakatan seluruh para ulama dari madhab apapun, dari madhab-madhab fiqh adalah lima waktu salat. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.